Nah, di antara di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut yaitu di antaranya dengan menuntut ilmu syar'i. Kita berkumpul pada pagi ini tidak lain untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i. Nah, sudah diketahui bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah fisabilillah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menuntut ilmu syar'i adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat dari asar bahwasanya barang siapa yang dia meninggal ketika menuntut ilmu syar'i maka dia fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk daripada golongan daripada orang-orang yang dikatakan husnul khatimah yang ditutup dengan kebaikan. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita ya alhamdulillah ini nikmat besar masih diberikan semangat ya cinta kepada ilmu syar'i, merasa bahagia duduk di majelis ilmu yang mulia. Maka berkata salafus saleh, tidak ada majelis yang paling mulia di muka bumi adalah majelis ilmu. Tidak ada yang lebih mulia karena dalamnya tidak dibicarakan tentang duniawi atau syahwat, tetapi dibicarakan tentang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga amar ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya mengajarkan kebaikan mengajarkan eh, dinul Islam ya syariat Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kajian kita ya tentang tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran was sunnah dan tentunya dengan pemahaman salaful ummah bagaimana generasi umat terbaik ya. khususnya bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak kaum muslimin dan juga bagaimana para sahabat mendidik anak-anak mereka ya, dan juga salafus soleh kita berusaha untuk uh, mencontoh mereka ya mengikuti asar-asar mereka supaya nanti terbentuk anak-anak kita di masa depan yang meneruskan dakwah para salafus soleh ya. menjadi anak-anak yang soleh anak-anak yang berpegang teguh di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara apa mendidik anak ya, mengajarkannya khususnya mendidik di atas dinul Islam, di atas agama. Dimaksud tarbiyah di sini adalah tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah, tarbiyah akhlakiyah. Nanti mencakup tarbiyah Islamiyah itu yang pertama tarbiyah imaniyah yang mentarbiyah dalam masalah keimanannya tarbiyah uh, al-ibadah atau ubudiyah yang kedua jadi kita bahas masing-masing ya tarbiyah dalam masalah ibadah anak-anak kemudian tarbiyah akhlaqiyah atau khuluqiyah yaitu akhlak-akhlak mereka kemudian yang keempat adalah tarbiyah al-adabiyah mentarbiyah adab-adab mereka bagaimana adab kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana adab kepada orang tua mereka bagaimana adab kepada guru mereka ustadz mereka e, pengajar mereka mudaris dan bagaimana adab kepada e, orang yang lebih tua dan bagaimana adab mereka dalam sehari-hari pokoknya yang di atas Al-Quran was Sunnah nah tentu di sini bahasanya tentang menterbiah e, anak-anak ini sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, sudah kita bahas ya tentang eh, tafsirnya juga dan juga makna di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim Ya yuhaladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan telah banyak tafsir para sahabat tentang ini di antaranya Ali bin Abi Thalib yang yang dimana ia melindungi keluarga kalian adalah dengan mengajarkan mereka eh, kebaikan mengajarkan mereka adab-adab Islam ya mengajarkan mereka tentang eh, ilmu syar'i dan yang lainnya dan dalam sahihain ya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata ini bisa dilihat di makalahnya ibu yang langsung kita lihat di sini bahas sedikitnya tentang prinsip-prinsip dalam mendidik anak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 akan ditanya tentang yang dipimpinnya seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya nah ini kata-kata ini harus diperhatikan mana bentuk tanggung jawab ya seorang bapak ya kepala rumah tangga dalam mendidik anak-anaknya di ini kata-kata seorang lelaki, ini seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Ya, dia menterbiah anak-anaknya juga menterbiah istrinya. Dan ia nanti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Yang berikutnya seorang wanita adalah pemimpin, ya, ibu, seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan ia nanti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ini harus ini harus diingat selalu ibu ya dalam uh, berumah tangga jadi harus sama-sama dalam mentarbih anak-anak. Seorang istri juga punya tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang amanah anak-anak kita. Kayak akan ditanya, seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan ia nanti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang budak pelayan adalah pemimpin tentang harta majikannya yang punya eh, pelayan atau apa namanya hamba sahaya dan ia nanti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya nanti tentang hal yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud di sini tidak ada ya. Jadi tambahin hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Yes, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Sehingga di sini dalam hadis ini kita bisa ambil faedahnya ya harus ada upaya tolong menolong kayaknya di antara suami dan istri dalam mendidik anak-anaknya jika salah satu meremehkan kewajiban ini niscaya akan terjadi kekurangan pada sisi yang merupakan tanggung jawab tanggung jawabnya ya tanggung jawab keduanya kecuali Allah menghendaki yang lain kemudian dalam mendidik anak harus sesuai dengan tingkat dan pemahamannya jadi memang ada tingkat ya, tidak sama mendidik anak yang misalkan baru uh, jalan dengan anak yang sudah masuk SD ada tingkat-tingkatannya makanya sudah saya jelaskan tentang makna tarbiyah itu kan jadi apa sangat lama sekali bertahap tahap demi tahap ya menurut uh, tingkat pemahamannya umurnya yang lainnya Nah, tentang uh, sebelum kita menginjak ke makalah ini Bu ya. Ini di sini tentang prinsip-prinsipnya ya. Ini cukup tebal juga nanti kita insyaallah simak ya. Eh, kita bahas. Tapi sebelumnya bahasanya uh, mendidik anak dalam Islam, Ibu ya, mentarbiyah anak itu sudah digariskan sebelumnya, maksud sudah di uh, sudah ditentukan ya, sudah diarahkan oleh syar'i bahkan sebelum anak itu uh, menginjak dewasa atau menginjak uh, remaja yaitu semenjak dia keluar dari perut ibunya jadi kita akan mundur ke belakang dulu bagaimana tahapan dari mulai uh, keluar dari apa, melah, apa lahir dari ibunya sampai nanti ke sini. Ini dalam makalah ini prinsip ini sudah sudah mulai tamyiz. Ingat di sini sudah mulai tamyiz nanti masuk dalam mengajarkan lafaz Allah ini sudah mulai tamyiz mungkin umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa bicara sedikit-sedikit. Di sini akan mulai dari belakang dulu Ibu ya, yang kemarin belum disampaikan. Jadi ta'limu syar'i mempelajarkan dinul Islam ya syariat Islam kepada anak-anak itu semenjak itu diawali ketika keluar dari perut ibunya ketika dia mulai kehidupan maka ya syariat Islam yang mulia menganjurkan ya menganjurkan bahkan sangat diharuskan maka si anak tersebut ketika lahir harus mendengarkan ya sesuatu kalimat yang bisa menjauhkan dia dari syaitan. Ya, perkataan yang pertama kali yang harus dia dengar yaitu ketika lahir di dunia adalah perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang agung, ucapan yang agung. Makanya disyariatkan dalam Islam ya Ya supaya apa? Ya supaya dia nanti uh, apa hatinya ya, tertanam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu lahir sudah dikenalkan kalimat yang agung sekali. Kalimat itu tauhid. Ya, ini tarbiyah di antaranya kata para ulama tarbiyah awal. Tarbiyah awal. Ya jadi begitu lahir maka dianjurkan si anak tersebut atau si bayi mendengarkan kalimat yang baik. Dan kalimat yang terbaik itu adalah kalimat tauhid. Maka diriwayatkan dari hadis uh, Abi Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya azan di telinga Hasan di telinga kanannya ketika kelahiran Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Dan yang lainnya Al Baihaqi. Sebagian ulama mengatakan sahih Hasan di antaranya adalah Dr. Najim Abdul Rahman Al-Khala Ibn Khalaf mengatakan hasan tapi sebagai ulama seperti Al Bani mengatakan dhaif. Ya tentang adzan di sebelah kanan. Ini ada perbedaan ulama eh, ketika ada yang menjalankan karena tidak terlalu dhaifnya lemah. Jadi intinya eh, diberikan kata-kata yang baik di antara kata-kata yang baik adalah kata tauhid, apa perkataan tauhid yaitu la ilaha illallah. Maka dalam azan ada kalimat tauhid. Intinya dianjurkan ketika e, pertama kali lahir si bayi ya diadani sebelah kanan. Tentu ya eh, dengan e, eh, adzan e, ataupun kalimat tauhid. Makanya ada sebagian ulama kalau memang hadisnya itu lemah, boleh dengan hanya kalimat la ilaha illallah saja yang dimaksud kalimat itu. Kemudian juga ya Supaya apa maksudnya adalah bahwasanya si bayi yang baru lahir dia memiliki catatan yang bersih ya uh, belum ada kesalahan, belum ada ke keburukan, maka pertama kali yang dia dengar sebelum mendengar sesuatu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya dia dijauhi dari godaan syaitan. Maka ketika menginjak dewasa, maka akan mudah kita untuk menterbiahnya. Ini berkata Syekh Said uh, Al-Qahtani. Kemudian ya uh, nanti perlahan Kemudian ketika tamyiz ya mulai dia bisa bicara maka diajarkan eh, yaitu dengan kalimat kalimat tauhid yang yaitu la ilaha illallah. Di sini sebutkan membimbing anak yang pertama mengucapkan lafaz Allah sambil memberi isyarat dengan telunjuk ke langit. Di sini disebutkan eh, bahwasanya yang pertama kali yang diajarkan oleh kepada anak ketika masih kecil kalau sudah bisa bicara kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dia supaya fasih supaya uh, menghayati kalimat itu ya dalam hatinya maka yulaqinu mentaukinnya mengajarinya la ilaha illallah ini pertama kalimat yang ditanamkan di dalam uh, hati seorang anak yang menginjak dia mulai tamyiz ibu ya karena supaya apa dia supaya hatinya cinta kepada Islam cinta kepada tauhid ya cinta kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kalimat ini dalam surat Ali Imran ayat 18 ya, kalimat yang agung. Kalau Allah Taala Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya dia tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali dia Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikatnya bersaksi yang demikian dan juga ahlul ilmi ya al-ayah sampai selesai. Nah ini jadi uh, apa syariat menganjurkan supaya anak-anak diajarkan uh, ketika eh, mulai tamyiz ya kalimat la ilaha illallah ini adalah tarbiyah al-imaniyah. Masuknya ke dalam tarbiyah imaniyah mengajarkan keimanan dari sejak kecil Ibu ya. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian kenapa harus uh, menunjuk ke langit? uh, supaya dia mengakui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Nah ini karena ini akidah Islamiyah, akidah yang lurus supaya memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya di mana yaitu di atas langit, di atas arsy. Nah ini tentang tarbiyah imaniyah Yang pertama masuk ke dalam tarbiyah imaniyah ibu membimbing anak mengucapkan lafaz Allah Sambil memberi isyarat dengan telunjuk ke langit Ya Kemudian Yang kedua ya tarbiyah berikutnya di sini jika engkau memberinya sepotong roti atau lainnya berikanlah melalui tangan kanan ini ini adalah tarbiyah dalam al-adabiyah yang kedua ya jadi ini jika engkau memberinya sepotong roti dan lainnya maka apa beri dengan tangan kanan ajarkan supaya apa karena supaya terbiasa anak-anak itu ketika dia menerima atau memberi ataupun dia memakan sesuatu dengan tangan kanan karena anak-anak biasanya eh, ya dia tidak memperhatikan ibu ya tangan kiri eh, dengan tangan kiri dengan tangan kanan jadi kita terus ajarkan supaya anak memegang dengan tangan kanan dan juga memberi kepada anak dengan tangan kanan ya jangan coba-coba dengan tangan kiri ya, jadi dengan tangan kanan nah ini masuk ke dalam tarbiyah ada biarik kita di dalam uh, makalah ini nanti ada pembagian-pembagian saya masukkan pembagian yang pertama tadi eh, tarbiyah imaniyah ibu ya tarbiyah keimanan tarbiyah al-ubudiyah tarbiyah al-akhlaqiyah tarbiyah adabiyah yang ketiga coba sambil disimak jika makanan masih panas ini masih masalah tarbiyah adabiyah janganlah engkau meniupkan uh, meniupnya supaya dingin karena Nabi SAW melarang bernapas dalam tempat makanan dan minuman. Seandainya si anak melihatnya, niscaya dengan cepat ia akan menirunya. Nah, di antaranya ada apa hukumnya di sini? Meniup makanan yang panas hukumnya makruh ataupun meniup minuman yang panas hukumnya makruh. Jadi petunjuk nubuah, petunjuk nabi, tatkala ada makanan panas dan minuman panas itu harus didiamkan dulu. Karena Nabi SAW tidak suka minum yang sangat panas dan yang sangat dingin. Dan Rasul tidak suka makan yang sangat panas. Jadi dibiarkan dulu makanan itu. Tidak perlu ditiup di depan anak. Nanti anak akan menirunya dan itu perbuatan makruh dalam agama. Itu bukan adab islamiyah Jadi Rasul itu nggak suka makan minum yang sangat panas enggak, didiamin sampai eh, agak hangat baru diminum. Kemudian tidak suka yang sangat dingin, dingin sekali juga nggak suka. Dibiarin dulu ya sampai agak reda dinginnya. Nah di sini ada memang larangan ya e, dalam sebuah hadis bahasanya jangan meniup e, makanan dan dan minuman hadis Bukhari di sini nggak disebutkan hadisnya di sini dan bahkan ketika cara minum ya eh, mengajarkan kepada anak ketika minum itu dia diajarkan bernapas beberapa kali maksudnya jangan satu napas dia minum terus menerus di sampai tiga, tiga kali napas bahkan kata para ulama jadi dia minum kemudian dia bernapas dulu minum lagi bernapas lagi minum lagi bernapas lagi bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal ini bagi kita juga kalau minum yang bagus juga dia baca Bismillah kemudian dia bernapas ucapin Alhamdulillah kemudian kemudian ah, Bismillah lagi minum ucapin Alhamdulillah ini lebih akdal kan lebih sempurna kata Imam Ahmad bin Hambal Demikian juga dalam perkara lainnya dan semua ini merupakan bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Iyad bin Im bin Himar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bertauhid, kemudian para setan menyeret mereka untuk sesat maksudnya kaitan dengan ini jadi yang yang yang apa namanya uh, yang menjadikan anak lurus dan tidaknya ya tergantung orang tua begitu ya bagaimana anak diajarkan tarbiyah Islamiyah uh, adab-adab Islamiyah maka akan di atas dinul Islam karena udah fitrah dia tapi kalau nggak diajarkan nggak diluruskan ya adab-adab Islamiyah maka dia akan mengikuti budaya yang lain seperti budaya Nasrani makan dengan tangan kiri dengan berdiri kemudian uh, tidak mengucapkan bismillah atau yang lain nah ini jadi ini yang ketiga ini tarbiyah al-adabiyah ibu ya ketika memberi makanan kepada anak jangan ketika panas ditiup di depannya kemudian uh, apa namanya minuman juga ya jangan panas ditiup tapi dibiarin dulu baru dikasihkan kepada anak-anak kita kemudian berikutnya di sini yang keempat ibu, jika anak itu umurnya kurang lebih satu setengah tahun, bila ingin minum atau makan, bimilah dia dengan mengucapkan Bismillah. Nah ini kalau sudah mulai bisa bicara, ya. Jadi ketika minum katakan Bismillah dan keras, ibu ya. Jadi kepada anak yang baru bisa bicara, katakan ketika memberi minumnya Bismillah. Setelah itu dia akan terbiasa dengan perbuatan tersebut dan sendirinya dengan mengucapkan bismillah. Kemudian setelahnya kita ucapin alhamdulillah. Jangan panjang-panjang. Alhamdulillah begitu. Dia ya, bismillah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika itu adalah seorang uh, anak kecil ya. Ketika dia uh, makan bersama Nabi kemudian ya gulam samillah. Wahai anak kecil, ucapin bismillah. Samillah bismillah saja ya ini kita tarbiyah Nabi SAW kepada anak-anak kecil kaum muslimin ya dalam hal makan. Kemudian dan ingat ibu ya anak-anak yang tamis eh, anak-anak yang masuk satu tahun setengah ataupun yang uh, ya tiga tahun lah tamis itu biasanya empat tahun kalau dia makan ibu itu di, diperhatikan terus tangannya suka terus-terusan tangan kiri jadi itu dikontrol terus anak-anak itu di, eh, diarahkan, dipindahkan ke tangan kanan, tangan kanan ya. Kadang mereka eh, apa anak-anak kecil tidak mengerti jadi terus-terusan dengan tangan kiri. Ya, apalagi kidal. Ini kidal itu sebenarnya bukan bukan apa namanya? sesuatu yang uh, apa kodrat bu bukan ya tapi itu kebiasaan yang salah dari orang tua membiarkan dia kidal terus makan kida kemudian menulis kidal jadi kalau diluruskan dari kecil dia mungkin akan bisa berubah ya dan tidak ada riwayat uh, para sahabat itu makan dengan kidal yang lainnya ya hati-hati uh, apabila engkau dapati yang kelima ibu sini dapati dia sudah bisa mengerti rukun-rukun Islam dan iman maka ajarilah dia dan aku tidak membatasi pengajaran dengan ukuran umur karena kefasihan anak dan kecerdasan berbeda-beda. Ya, tidak batas dengan umur di sini kan ada yang uh, umur 3 tahun sudah fasih, maka diajarkan tentang rukun Islam. Ibu ya, ini masuk ke dalam tarbiyah al-ubudiyah ya atau masuk ke dalam tarbiyah al-imaniyah. Jadi tentang rukun Islam, ajarkan rukun iman, ajarkan ibu dari kecil. Ya, eh, jangan terlalu panjang-panjang. Yang penting dia tahu rukun Islam ada lima, kemudian ucapin sholat, zakat, haji, kemudian rukun iman juga yang lainnya. Nah ya, nah, kemudian mengenalkan rukun Islam terdapat dalam hadis Ibnu Ab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masyur. Kenapa? dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas ya Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun di atas lima perkara yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ini syahadat hendaklah salat ya menegakkan salat mengerjakan mengeluarkan zakat berhaji ke Baitullah dan berpuasa bulan Ramadan ini hadis ini Bu ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ibnu Abbas saat kala itu masih kecil ya masih kecil belum balik mungkin umurnya baru umurnya uh, atau umur delapan tahun dengan hadis ini nah ini Rasul sudah mengajarkannya rukun Islam maka Ibnu Abbas ingat terus hadis ini ini diriwayatkan oleh uh, maaf Ibnu Umar dan Ibnu Abbas waktu itu masih kecil dua-duanya ada pendukun iman sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan beriman kepada hari kebangkitan ataupun alai. Dan yang lainnya jadi ada dasarnya intinya tentang rukun iman diajarkan semenjak ketika tamyiz. Ya, iman kepada Allah, malaikat-malaikat disebutin. Kadang uh, mereka kalau enggak diajarkan sejak kecil itu susah kalau uh, apa SD misalkan atau SMP lupa terus mereka kalau disuruh ya, lupa terus yang lainnya. Kemudian di sini uh, ajarilah anak tersebut tata cara berwudu. Nah, ini masuk ke dalam tarbiyah ubudiyah. Ya, kemudian ajarkan anak tata, tata cara berwudu kapan, Ibu ya? Sudah mulai mengerti tamyiz umur 5 atau 6 tahun. Sudah diajarin berwudu yang bagus ya. Nah, ini bagaimana uh, wudu uh, menurut uh, syar'i yang di mana disebutkan oleh diriwayatkan oleh uh, Utsman bin Affan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, Bu ya. Yang sempurna wudu diajarkan langsung ya adab-adabnya yang lainnya Kemudian apabila ia makan dari sebuah bejana Maka katakan kepadanya Hendaklah dia memakan apa yang lebih dekat Ini kalau makan bersama-sama Diajarkan anak tidak mengacap makanan Begitu ibu ya Jadi hanya yang dekat-dekat dengan dia Ini diajarkan adab adab islamiah Dalam adab makan Dalam sahihain dari Umar bin Abi Salamah Dia berkata Aku pernah makan sedangkan tanganku lari ke sana kemari mengacak ya di dalam uh, apa tempat makan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai anak muda, bacalah basmalah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu." Ini ada tiga adab ketika makan. Dalam hadis ini Bu, hadis muttafaqun alaih hadis ini ya. Bukhari Muslim dari Umar bin Abi Salamah. Masih kecil anak ini, Umar ini dalam riwayat ya tamyiz. Umurnya lima atau empat tahun ketika makan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengacak tangannya itu kemana-mana maka Rasul mengajarkan baca Bismillah nah, ini pertama Bismillah kemudian dengan tangan kanan nah, ini adab yang kedua yang ketiga makan dengan uh, makanan yang dekat denganmu kalau makan bersama gitu ya jadi tidak mengacak kemana-mana nah, ini adab makan yang diajarkan kepada ah, anak-anak uh, anak -anak kita Kemudian yang kedelapan, biasakanlah dia uh, kepada kebaikan. Apabila umurnya telah mencapai tujuh tahun, latihlah dia untuk melaksanakan sholat. Nah ini mulai terbiah al-ubudiyah, ya ibadah. Jadi kapan diperintahkan eh, dia sholat, Umur tujuh tahun. Kapan dia mulai dikeraskan tentang masalah sholat, Umur sepuluh tahun, dipukul. Kalau tujuh tahun hanya diperintahkan aja. Ketika dia masih malas, jangan dipukul, biarin diperintahkan aja. Tapi agak-agak keras juga, tapi enggak dengan dipukul. Karena mulai dipukul anak itu ingat dari umur 10 tahun sampai ke sana. Maka inilah eh, lembah lembutnya Rasulullah SAW kepada anak-anak tidak boleh memukul di bawah 10 tahun. Ini petunjuk yang yang arabani ya, eh, uh, nabawi ya. Jadi eh, eh, memukul anak itu dimulai dari 10 tahun ke atas. Telah berkata Abu Daud rahimahullah taala ya, telah bercerita kepada kami uh, Muammal bin Hisham yaitu al ini apa Syakuri telah bercerita kepada kami Ismail ia berkata dari Sawar ini ini riwayat panjang sekali yang hadisnya sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun ini diperintahkan dan pukul mereka jika menolak ketika umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Ini jadi 7 tahun sudah mulai uh, diperintahkan. Apakah nggak boleh umur di bawah 7 tahun? Boleh Ibu ya, dibiasakan. Diajak untuk sholat tapi tidak terlalu uh, apa tegas ya, tidak terlalu uh, lazim apa diharuskan. Kalau sudah 7 tahun, kita ingatkan setiap waktu. Kalau anak laki-laki suruh ke masjid ya dengan bapaknya, misalkan dibawa kalau anak-anak perempuan dibawa berjamaah di rumah dibiasakan ya. Kemudian baru 10 tahun ya, itu sudah mulai agak keras. Ketika dia meninggalkan maka dipukul. Boleh dipukul ya, tapi daerahnya bukan muka. Dilarang oleh Rasulullah memukul muka ya. Kemudian juga memukul memukul anak itu ibu bukan uh, apa memukul darbul al-adab uh, yaitu bukan siksaan tapi al-adab takdib yaitu eh, apa namanya mendidik jadi pukulan anak itu bukan di, uh, ada kebencian, bukan ya, ataupun juga ingin menyiksa enggak, tapi pukulan yang mendidik, yaitu anak itu supaya nurut akhirnya begitu dalam kebaikan. Bahkan ada salah salah soleh di rumahnya dia sengaja menggantungkan cemeti, cemeti digantungkan, kemudian ditanya oleh uh, anaknya, oleh istrinya untuk apa itu, wahai ayahku ya wahai ayah maka dia mengatakan bahwasanya ini sengaja aku simpan supaya apa mendidik kalian menakuti kalian supaya kalian takut ketika disuruh kebaikan kalian akan bersegera nah disediakan sengaja apa cemetinya atau bukan pemukulnya ya bukan berarti harus dipukul terus enggak tapi ya dalam keadaan tertentu ketika dia membangkang tidak sholat diantaranya ya tidak mau eh, misalkan apa namanya eh, eh, puasa atau yang lainnya ketika sudah menginjak 10 tahun ingat di sini dipisah tempat tidurnya ketika umur 10 tahun tempat tidurnya dipisah meskipun laki-laki kata para ulama laki-laki dengan laki-laki perempuan dan perempuan ibu ya tidak boleh tidak boleh satu selimut udah 10 tahun ke atas jadi boleh satu kamar uh, apa kasurnya udah berbeda selimutnya udah berbeda Iya udah jangan dibiasakan nih, ini tarbiyah eh, Islamiyah mengajarkan sejak umur 10 anak sudah pisah selimut dan eh, kasurnya ketika tidur di sini meskipun satu kamar nggak apa-apa jangan sampai nggak apa-apa laki-laki satu selimut enggak meskipun ini ah, ya tidak haram tapi ini akid apa tarbiyah yang salah kemudian juga anak-anak perempuan sama tidak boleh satu selimut satu ranjang bisa ketika tidur ya ini ini apa ini adalah tarbiyah nubuah ya kenabian dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam memisahkan tidur mereka dalam hadis ya sandarnya Hasan ya disebutkan di sini ya sama apa hadisnya dari eh, Sunan Abu Daud eh, apa namanya redaksinya seperti hadis yang di atas intinya perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka ya, ketika mereka menolak ketika apa umur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka eh, ketika umur 10 tahun ini hadisnya Abu Daud Kemudian misahkan tempat tidur di antara anak-anak jika telah berumur 10 tahun. Ini juga eh, tarbiyah Ibu ya. Adab dalam tidur pisahkan laki-laki perempuan juga apalagi ya kemudian uh, latihlah anak untuk berpuasa jika sudah mampu dengan tujuan apabila telah menginjak dewasa dia sudah ter, uh, terlatih untuk melakukannya nah, ini puasa dibiasakan ya waktu tamjid sudah dilatih umur 10 ya umur 6 dengan puasa bahkan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mereka menyuruh apa bukan uh, mengajak anak-anaknya untuk berpuasa ketika masih anak-anak Makan belum balik ya diajak untuk supaya terbiasa ya terbiasa mereka uh, menyukai kebaikan menyukai ibadah yang lainnya di sini ada riwayat dari Imam Bukhari telah membuat sebuah uh, eh, sub atau judul dalam sahihnya puasanya anak-anak nah di sini ya telah bercerita kepada kami yaitu Musaddad dia berkata telah bercerita kepada kami eh, Bishar atau Bashir bin Al-Mufaddal dari Khalid ya bin Zakwan dari Ar-Rubai ya Ar-Rubai binti Al-Muawwidh ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang pada pagi hari di hari Asyura ke kampung Ansar untuk mengumumkan barang siapa pagi, pagi, pagi ini sudah makan maka hendaknya menyempurnakan sisa harinya untuk berpuasa dan barang siapa yang pagi ini belum makan maka hendaklah hendaknya ia berpuasa Kemudian ia ya Rubai berkata, "Maka kami pun berpuasa dan anak-anak kami eh, latih untuk berpuasa." Ini ketika puasa surah pertama kali eh, wajib hukumnya di Madinah. Kami buatkan mainan dari bulu untuk mereka, nah, anak-anak kami ya. Eh, jika salah satu dari mereka menangis minta makan, maka kami beri dia mainan. Itu sampai datang waktu berbuka. Nah, ini tentang bagaimana para sahabat ya salah soleh mendidik anak-anak untuk berpuasa sejak dini bahkan masih kecil ya. ya diberi mainan diajak berpuasa tapi ingat tidak terlalu dipaksakan ibu ya diajak sahur kemudian ketika dia misalkan tidak kuat e, sampai zuhur silakan buka bertahap ya bertahap e, yang umur 6 tahun jangan dipaksakan terus dia bisa tahan sampai asar alhamdulillah besoknya diajak lagi terus Intinya diajak dibiasakan untuk berpuasa dilatih dari sejak kecil. Tujuannya adalah untuk supaya dia mencintai ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya sholat puasa, mencintai kebaikan, ya mencintai amal soleh Kemudian yang sebelas ajarkanlah, ajarilah anakmu akidah yang benar. Nah, ini tentang uh, tarbiyah al-imaniyah, akidah yang lurus ajarkan. Dan katakanlah kepadanya seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu ma ya ketika itu Abbas masih kecil masih belum balik umurnya 10 tahun dalam riwayat diajarkan kalimat ini tentang kalimat tauhid tentang uh, akidah maksudnya tentang sebuah kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung tentang ketauhidan tentang akidah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat ya, kepada Ibnu Abbas masih kecil Ibu jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di depanmu. Dan jika meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah seandainya umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Seandainya mereka bersatu untuk mendapat ke, mendatangkan kemudaratan kepadamu ya dengan sesuatu maka mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan uh, apa uh, tetapkan menimpamu telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran catatan ini hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis ini banyak faedah Ibu ya banyak faedah dalam hadis ini tentang ke keimanan tentang tauhid di mana yang pertama adalah tentang uh, apa namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang akidah ketauhidan ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala muraqabah muraqabatullah Ibu ya kemudian juga di sini tentang isti'anah memohon kepada Allah ini tauhid ya ini tauhid eh, tauhid al-uluhiyah eh, kalau meminta tolong minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian juga tentang apa di sini tentang takdir diajarkan ya tentang takdir tidak akan ada manfaat yang eh, datang kepadamu kecuali yang sudah Allah tetapkan begitu tidak akan ada mudarat yang akan menimpamu sudah ya, kecuali yang sudah Allah tetapkan ya dan kata-kata di sini pena diangkat yaitu pena takdir di lahul mahfud dan lembar-lembaran sudah catat apa catatan sudah kering eh, lembar-lembaran sudah kering maksudnya apa eh, maksudnya sudah ditentukan takdirnya 50 ribu tahun yang lalu eh, sebelum penciptaan langit dan bumi tentang takdir di sini nah ini intinya tentang keimanan di dalamnya tentang tauhid ini mengajarkan pada anak-anak ya tentang tauhid tentang keimanan ya dan akidah yang sahih nah kemudian juga yang berikutnya ya mungkin ini akan beberapa uh, pertemuan ya sangat panjang sekali ini yang ke-12 uh, e, nanti ditunda dulu ada tambahannya mengenai tentang ibadah Ibu ya yang meneruskan yang kemarin yang saya belum selesai hal-hal yang harus diperhatikan seorang bapak atau seorang ibu ketika mentarbiah anak-anak. Yang pertama adalah ikhlas di dalam mentarbiah anak-anak mereka yang mengharapkan hanya pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas dasar ikhlas ingat kita hanya mengharapkan ihtisab al-ajur minallah yaitu pahala di si Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika mendidik anak kita. Kemudian juga eh, yang kedua yaitu membiasakan mereka untuk beribadah ya uh, mencintai ibadah sudah sebutkan tadi kan puasa ya kemudian sholat kemudian juga zikir kemudian kalimat-kalimat yang agung yaitu la ilaha illallah dan yang lainnya tapi uh, catatannya dengan lemah lembut dengan halus ya uh, tidak dengan kasar atau yang lainnya kemudian juga yang berikutnya yang ketiga yaitu menjauhkan mereka ya menjauhkan mereka anak-anak kita dari hal-hal yang diharamkan dan sesuatu yang mungkar yang dibenci eh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhkan anak-anak kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala serta memperingatkan mereka darinya, jangan sampai mendekatinya. Ya. Kemudian menanamkan dalam hati mereka kebencian terhadap apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah uh, murkai jadi menanamkan kebencian apa kebencian dalam dalam hatinya benci terhadap perbuatan, perkataan, amalan yang dibenci oleh Allah begitu. Yang dimurkai e, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mendapat laknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya seperti anak-anak kita jangan uh, dia seperti meniru misalkan anak laki-laki meniru perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai dibiasakan anak memakai pakaian eh, anak-anak perempuan pakai pakaian laki-laki. Pakai celana jeans misalkan ya. Ah itu pakaian laki-laki, Bu. Jadi dari kecil ajarkan anak pakaian khusus anak perempuan kalau perempuan. Ini udah kursi kecil pakai jeans gitu ya celana. Ini terbih yang salah. Ya apalagi meniru orang kufar. Ya, dan itu uh, barang siapa yang anak per, uh, siapa yang laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan meniru laki-laki itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang sahih kan riwayat Imam uh, Abu Dawud, ya, Tirmizi, Ashabus Sunan yang lainnya uh, la'ana Rasul sallallahu salam al-mutasyabihina min rijal binisa. Rasul sallallahu alaihi melaknat, berarti Allah juga melaknat ya. laki-laki uh, laki -laki yang menyerupai perempuan wal mutasyabihati minan nisa birijal dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Di sini dari segi apa Ibu? Satu segi pakaian, dua segi bicaranya, tiga segi berjalannya, keempat segi penampilannya. Enggak boleh di, di, di, di apa disamakan ya jadi pakaian laki-laki laki-laki pakaian perempuan perempuan dari kecil sudah dibiasakan uh, uh, apa uh, berjalannya juga jangan sampai anak-anak disuruh langgak menggong, misalkan dia gitu ya, lemah gemulai ya dibiasakan jadi anak-anak laki-laki harus ya harus ini dia harus apa namanya eh, kuat ya atau tegas atau yang lainnya anak-anak perempuan juga jangan diajarkan seperti laki-laki naik misalkan pohon ya kemudian banyak main main sepeda tidak dilarang situ tapi jangan dibiasakan kebanyakan jadi eh, seperti nantinya rijal gitu ya punya eh, kebawaan seperti laki-laki tomboy nah ini tomboy ini eh, kalau anak perempuan namanya tomboy kalau laki-laki bencong Nah, jadi hati-hati ini dari kecil itu penyakit ya namanya waria itu penyakit bukan kodrat nggak ada Kecuali ada khunsa dalam syariat. Khunsa itu ketika lahir kelaminnya ada dua. Nah ini namanya dibolehkan dalam waris nanti ada pembagian namanya khunsa. Khunsa ini ketika lahir dua kemaluannya. Nah dia akhirnya nanti dilihat mana yang lebih dominan apa dia perempuannya apa laki-lakinya. Kalau dia perempuan maka dipakai pakaian perempuan dari sejak kecil supaya dia jadi dirinya perempuan. Kalau dominannya laki-laki maka dia pakaikan laki-laki dan dia identitasnya menjadi laki-laki. Ini dalam Islam ada namanya khunsa bukan bencong yang dari sejak lahir ada dua kemaluannya ibu dan itu terjadi ya dari dulu sampai sekarang jadi ini hati-hati tentang uh, eh, terbiah di sini ya dari segi ada pakaian dijauhkan hal-hal yang dilaknat intinya ya uh, kemudian juga apa namanya menonton eh, hal-hal uh, yang uh, diharamkan ya dijauhi kemudian musik ya yang lainnya dijauhi dari sejak kecil meskipun mereka belum mendapat taklif ya jadi itu nggak ada alasan supaya apa supaya merasa merasa itu dibenci, apa membencinya membenci apa yang Allah larang begitu itu ditanamkan dalam diri mereka ketika misalnya dengar ibu televisi ya televisi nih dia lagi dengar ada iklan yang ada nyanyian dia suruh kecilin ah kecilin dia nanti kalau sudah terus kita terus terus terus kecilin udah nanti dia terbiasa ngecilin sendiri ah, ada misalkan uh, kartun ya VCD dalamnya ada nyanyian jangan dibiarkan si anak itu menikmatinya kemudian kita suruh kecilin diajarin nanti dia kecilin sendiri jadi ya untuk menghindari hal-hal itu ya nyanyian di mainannya ataupun yang lainnya ya sekarang eh, subhatnya banyak untuk eh, masalah nyanyian itu ya sampai mainan-mainan yang lainnya kalau beli mainan ada nyanyian dimatiin nyanyi apa nyanyiannya ibu ya di eh, apa namanya pengerasnya itu di, dirusak saja jangan sampai keluar ada nyanyian ada mobil misalkan ataupun boneka ya itu dihindari anak kita masih bersih bu kupingnya masih suci mengapa kita uh, kotori mereka ya dengan hal-hal yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di uh, eh, di mana di sini ada dasarnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semenjak kecil Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah diajarkan tentang hal-hal yang eh, apa adab-adab di mana jangan mendekati hal yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan sejak dini sejak kecil. Ada riwayat dari Hasan bin Ali pernah makan uh, tamar uh, kurma sedekah. Kemudian Nabi mengatakan kah kah. Iya, kalau kita peh gitu ya, keluarkan masih kecil. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwasanya kami yaitu ahlul bait tidak makan sedekah. Padahal masih kecil Hasan itu nggak nggak nggak paham, disuruh di dimuntahkan lagi uh, kurmanya itu karena dianggap haram ya kalau uh, kurma sedekah yang dimakan oleh al bait. Sama kita juga ya. Jadi apa-apa yang ya, di apa yang dilarang oleh Allah, didekati oleh anak-anak kita, kita uh, apa? larang dengan dengan keras. Ya, larang ya. Kemudian di sini yang kelima, yang keempat yaitu al-qudwah. Ini perlu diperhatikan qudwatul hasanah contoh yang baik. Jadi memberikan contoh yang baik. Nah, ini ketika mentarbiah anak-anak. e, memberi contoh yang baik ini adalah sesuatu yang penting dalam tarbiyah. Dan perlu diketahui bahasanya anak-anak itu dia akan meniru bapaknya dan ibunya dan akan merasa bangga dengan bapak dan ibunya, maka dia akan taklid pada bapak dan ibunya, cara pakaian, cara berbicara, cara dia bersikap. Nah, jadi sebagai bapak, sebagai ibu, eh, murabi yang mendidiknya, maka jangan sampai dia menyelisihi apa apa yang dia katakan, menyelisihi dengan apa yang dia perbuat. Hati-hati ya ketika mendidik anak-anak. Jadi apa yang dikatakan ibunya misalkan, "Nah, kamu jangan berbohong." Kemudian ibunya berbohong. Ini hati-hati, ini tidak boleh dalam mentarbiyah karena bisa berbekas kepada anak. Misalkan diantaranya kamu harus baca Quran, ya. Kemudian dianya nggak pernah baca Quran. Nah, jadi kita uh, apa harus menjadi tauladan ya, uh, contoh yang baik buat anak-anak. Apa yang kita katakan, kita harus kerjakan, begitu. Uh, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala melarang keras orang-orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Dalam surat As-Saff ayat ayat 2, Ibu ya yang bunyinya gimana? Ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan? Ya, ini sesuatu yang besar sih Allah ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengatakan kamu harus salat, maka kita juga salat. Kemudian kamu harus uh, baca Quran, kita baca Quran sama-sama. Ya, melihat ibunya baca Quran, dia akan baca Quran melihat bapak apa mengatakan ke anaknya pergi ke masjid ya maka bapaknya harus pergi ke masjid begitu jadi yang penting adalah tentang amalan apa namanya prakteknya nanti mereka akan mengikuti tidak hanya uh, menyuruh ya contohnya membiasakan anak untuk sholat ibu ya ibunya saja rajin sholat malam sholat duha anaknya akan melihat nanti dia akan mengikuti begitu akan mencintai sholat tapi kalau ibunya, bapaknya nggak pernah sholat ya gimana anaknya mau mencintai sholat? Ya, ini sih antaranya. Dalam ayat yang lain juga perkataan uh, eh, Shu'aib ya kepada kaumnya. Kalau Allah Taala dalam surat uh, di sini sebutkan Hud ayat 88. Jadi intinya tentang perkataan harus dibuktikan dengan perbuatan ketika mendidik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu ila al-islah. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan. Ini tentang ayat intinya tentang bahwasanya seorang bapak ibu harus jadi contoh yang baik ketika mendidik anak-anaknya. Karena bapak dan ibu sesuatu apa pertama yang dicontoh oleh anak-anaknya ya segi bicara, segi uh, ibadah atau segi akhlak atau yang lainnya. Jadi jangan menyelisihi antara perkataan dengan perbuatan intinya begitu kemudian yang kelima eh, jauhkan anak-anak kita dari teman-teman duduk eh, teman-teman eh, main yang su ibu ya jauhkan anak-anak kita dari teman-teman yang jelek yang buruk akhlaknya ya, akidahnya ya dan uh, pilihlah ya teman-temannya yang al-akhyar yang as-solihin yaitu yang yang yang solih yang baik yang terpilih ya dari segi ibadah, segi akhlak, ya manhaj. Nah, jadi intinya janganlah anak-anak kita berteman dengan anak-anak yang buruk, yang akhlaknya jelek, ya apalagi yang akidahnya rusak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Hadis riwayat Imam Abu Daud dan sahih hadisnya. Seorang laki-laki atau seorang itu tergantung kepada agama temannya, agama sahabatnya. Maka lihatlah ya di antara kalian siapa yang menjadi uh, sahabatnya, menjadi temannya. Ya, jika temannya itu ahlul uh, eh, ahlul ilmi, ya orang yang baik, orang yang soleh, maka akan ikut menjadi soleh. Kalau temannya orang yang tidak baik, yang buruk, ya akhlaknya maka akan mengikutinya. Jadi intinya di sini harus diperhatikan oleh eh, seorang uh, pentarbiyah ya, bapak, ibu khususnya dan ada sebagian di sini katanya eh, orang tua yang tidak ya memperhatikan anak-anaknya, tidak memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dan tidak dia memperhatikan uh, anak-anaknya bagaimana menghabiskan waktu-waktu mereka dengan siapa. Ya, justru uh, kalau orang tua melalaikannya, tidak memperhatikannya uh, sepanjang hari. Ya, mereka main tidak tahu dengan siapa ya bapaknya sibuk ibunya sibuk akhirnya tidak terkontrol tidak uh, tidak apa mengikuti bagaimana perkembangan anak ketika main dengan siapa yang lainnya ya jadi di sini adalah sesuatu kesalahan yang besar khususnya disebutkan di sini di, di dunia Arab malah mereka anak-anak dititipkan oleh pembantu katanya ya anak-anak dititipkan kepada sopir ya bapak ibunya sibuk disebutkan di sini ini keadaan orang Arab tentu kita enggak ya uh, jadi malah anaknya yang ditarbiah sama pembantunya bukan sama ibunya yang punya pembantu. Ini kesalahan besar. Justru harus ibunya, bapaknya langsung. Jadi kita harus tahu ibu anak kita udah mulai remaja nih. Kita cek itunya apa uh, eh, HP-nya, siapa teman-temannya, apa punya Facebook dicek Facebooknya. Anak-anak hati-hati, apa yang dicari di Facebook itu ah, bahaya besar. Kalau bisa jangan dulu lah. Anak-anak yang baru remaja, baru ABG jangan suruh main Facebook. Ibu ya tanggung jawab besar itu ibu. Jadi yang lain aja dulu yang bermanfaat. Ya, kalau sudah ibu-ibu bolehlah. Ya untuk kebaikan ibu-ibu kan ya, yang lainnya. Tapi kalau masih remaja, ibu, saya sarankan ikat semuanya. Ya, tanggung jawab mesti Allah karena apalagi anak perempuan lemah. Anak perempuan tuh lemah, masih remaja dia akan eh, banyak ya kejadian di Indonesia lah tentang hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara dari Facebook. Jadi sudah anak baru eh, eh, menginjak remaja 10 tahun, 11, 12 ditutup Facebooknya kalau ingin apa kebaikan bagi anak kita ibu ya jadi nanti dia akan banyak terjadi subhat di dalamnya ya akan terbawa di dalamnya ya, jadi uh, dicek semuanya di kalau punya HP dicek teman-temannya kalau dia mau harus ekstra dalam uh, apa mau, mau apa namanya dalam memelihara, dalam mengawasi maksudnya anak-anak kita ibu. Dengan siapa uh, keluar, dengan siapa berteman, sama ketika di pondok juga perhatikan anak-anaknya sama siapa gitu kan ada anak pondok yang agak nakal misalkan mungkin agak dijauhi ya itu yang lainnya jadi intinya diawasi ibu anak-anaknya anak kita diawasi dengan siapa bergaul dengan siapa berteman dengan siapa sahabatnya ya, ya jadi kemudian eh, yang berikutnya adalah uh, masukkan anak-anak ya yang keenam masukkan anak-anak kita ke halakoh-halakoh tafidul Quran semenjak dini ya semenjak dia sudah mulai bisa bicara masukkan ke halakoh Quran ya sudah alhamdulillah ada TPA ya jadi ini amanah jadi di mana seorang anak kecil yang pertama kali diajarkan Al-Qur'an, dikenalkan kalimat Allah yang agung ya, diajarkan Al-Qur'an semenjak eh, kecil dan hafalan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya. Bahkan ada riwayat yaitu uh, seorang ulama besar Abu Daud, Abu Daud ibu ya. Eh, dia diajarkan oleh ibunya semenjak umur 4 tahun. 4 tahun dia sudah hafal Quran. Riwayatnya ibu. Jadi Abu Daud ini umur 4 tahun wallahu alam karena dia orang Arab ya. Bagaimana mengajarkannya? Dia jenius. Jadi empat tahun menginjak kelima katanya empat tahun akhir dalam riwayat dia tarikhnya dia sudah hafal Quran semuanya. Luar biasa Ibu ya. Bahkan ada seorang syekh dari Mesir yang sering datang ke sini namanya Muhammad Hasan. Nah, Muhammad Hasan ya dia seorang syekh di Mesir eh, salafi salafiyun. Dia sering di eh, di televisi Qatar juga muncul di radio dia mengatakan saya mulai diajarin oleh ibuku membaca Quran umur 4 tahun. Dia masih ingat digendong oleh ibunya, dibawa ke halaqah Quran, diajarkan di rumahnya, dibawa ke halaqah Quran sampai umur ya mungkin 9 kata dia atau umur sebelum balik alhamdulillah saya sudah selesai Quran. Jadi 4 tahun sudah mulai belajar hafalan ya, hafalan Quran diajarkan. Yang pertama kali diajarkan yaitu surat yang pendek sekali bu ya. Jangan langsung yang panjang seperti Al-Ikhlas, kemudian Al-Kautsar. Itu juga diulang-ulang terus. Jadi jangan yang panjang-panjang dulu. Bertahap, kemudian sudah mulai umurnya eh, bertambah, kemudian ditambah lagi yang agak panjang. Nah, ini jadi diajar, eh, diajarkan hafalan Quran dan kalau tidak bisa, tidak ada waktu, maka dimasukkan ke halakoh tahfidzul Quran. Dan pada Eh, apa pada masa ini ya dia diajarkan juga hadis-hadis yang pendek hadis nabawiyah yang pendek-pendek hadisnya jadi kenalkan sunnah supaya mencintai sunnah mencintai hadis Nabi saw. ya hadis yang pendek ya kalau udah menginjak uh, remaja hadis arba'in mungkin yang lainnya kemudian ini yang penting yang berikutnya adalah melindungi anak-anak kita ya dari sarana-sarana uh, apa namanya informasi yang sekarang ya mulai ada internet atau yang lainnya televisi ya nah di sini di antara hal-hal yang bisa memalingkan anak atau merubah anak menjadi anak yang uh, uh, yang buruk akhlaknya ya akidahnya menyimpang yaitu di antaranya dengan banyak ya mereka mendengarkan eh, sarana-sarana uh, informasi uh, baik televisi ataupun internet yang lainnya Ya, ini adalah sesuatu uh, apa namanya fitnah yang besar di zaman sekarang. Ya, kita saksikan di sini banyak uh, televisi atau radio ataupun apa saja di internet sesuatu uh, penayangan ya film-film yang dimana banyak subhat ataupun fitnah di dalamnya. Seperti di sini ada sinetron disebutin ya, yang lainnya atau film-film kartun yang dimana di sana mengandung uh, kejelekan. Ya, ya, contoh yang buruk di dalamnya. Jadi kartun juga semuanya baik, ibu hati-hati ya ada kartun yang di sana ada keburukan mengajarkan tentang syirik ya kartun mengajarkan tentang uh, maksiat ya tentang yang lainnya intinya jauhkan kartun-kartun yang mengajarkan mendidik yang uh, buruk ya dalam masalah akidah di mana banyak film ataupun di internet atau yang lainnya ini harus diperhatikan sesuatu yang menyelisih syariat dalam masalah akidah masalah akhlak Ya, tetapi sangat disayangkan masih banyak orang tua yang menggampangkan sebagian kaum muslimin, dia lalai. Dia tidak memperhatikan anaknya ketika dia menonton misalkan tayangan televisi ataupun film ataupun di internet ataupun CD atau yang lainnya. Ya, hati-hati Bu ya, ini harus ekstra. Khususnya yang paling ringan adalah televisi, itu adanya musik. Musik-musik. Nah, itu tanggung jawab kita Bahkan akan jawaban ah, akan dipinta jawaban Namanya <laughs> orang tua yang yang eh, mendidik ataupun yang eh, memberikan sesuatu yang diharamkan itu namanya gish dalam eh, mendidik anak-anaknya curang dan ini ada sebuah ancaman dari hadis uh, imam di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ma min abdin katanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini ada tidaklah seorang hamba yang dia mendidik keluarganya kemudian dia meninggal yang mentarbiah keluarganya mendidik keluarganya intinya seorang maupun seorang suami atau seorang istri kemudian dia meninggal dan dia ber, berbuat gis berbuat kecurangan dalam mentarbiah anaknya kecurangan dalam mentarbiah gimana ya di sini apa ancamannya kecuali Allah akan haramkan dia masuk surga Allah haramkan dia masuk surga berkata di sini uh, yang masuk dengan gis adalah yang diantaranya dia membiarkan anak-anak ya ketika dia menonton ataupun yang lainnya ya eh, mendengarkan sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang haram sesuatu yang banyak fitnah di dalamnya ini tarbiyah yang curang di dalamnya diancam di sini barang siapa seorang laki-laki atau perempuan yang dia mendidik ya anak-anaknya menterbi anak-anaknya kemudian dia mati meninggal dan dia ketika mendidiknya berbuat curang maka Allah akan haramkan dia untuk masuk surga. Dan di sini disebutkan oleh Syekh di sini uh, Syekh Al-Amin Abdullah Al-Syaqawi dia mengatakan gis dalam hadis ini diantaranya adalah seorang ibu, seorang bapak yang memasukkan al-ijhaz, seorang eh, yaitu eh, orang tua yang memasukkan ke rumahnya sesuatu yang merusak anaknya. Di sini apa fitnah yang besar? Itu bukannya haram tapi hati-hati Bu ya, yaitu televisi, kemudian internet, ada yang lainnya. Ah, kalau nggak dikontrol, ini kita berbuat gis kepada anak-anak kita dalam mentarbiyah. Gis ini curang. Ya, di sini wa ghasha li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Nih, lihat hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, nomor 331 eh, halaman keempat. Dalam Sahih Muslim juga halaman 100 uh, ah, halaman 142. Jadi barang siapa seorang laki-laki atau perempuan masuk ke dalamnya, sini kan mamin abdin seorang laki-laki memang, tapi perempuan masuk. Yang mana uh, dia mentarbih anak-anaknya, kemudian mati dia dan ketika dia mentarbih anak-anaknya berbuat curang, ketika menterbiah memeliharanya maksudnya menjaganya berbuat curang kecuali Allah haramkan dia masuk surga di antara bentuk curang itu adalah memasukkan ke rumahnya sesuatu sarana yang merusak akidah merusak akhlak merusak agamanya yang sekarang yang yang yang tersebar yaitu tidak ada lain adalah televisi ya bukan buat jadnya dilarang enggak Ibu tapi perhatikan uh, apa namanya perhatikan bagaimana kita mengoptimalkan televisi di rumah untuk apa? Anak-anak kita ada televisi di sana. Kalau misalkan banyak mafsadatnya, maka sudah cukup dengan yang ada saja. Ya, misalkan jangan eh, ada di sana eh, televisi atau yang lainnya. Tapi kalau bisa mengoptimalkan televisi oleh kita kan sudah channelnya semua dihapus, cuma channel misalkan yang mendidik di sana ada channel kartun juga ya dipilih kartunya itu yang lainnya kalau bisa begitu insya alhamdulillah itu toib mendidik jadi uh, jangan sampai ada sesuatu yang bisa merusak uh, akhlak ya, uh, akidah anak kita. Hati-hati Ibu ya dalam rumah kita. Ketika mengajarkan internet juga ya jangan terlalu jauh harus ter, uh, apa kenalkan yang baik-baik saja dalam internet tersebut atau yang lainnya CD apalagi PlayStation ya ya apa namanya game atau yang lainnya itu termasuk daripada tabzir ya uh, menghamburkan harta ya karena mahal sekali daripada PlayStation ya sodakohkan saja belajar sodakoh anak-anak ya uangnya kan mahal sekali itu kasetnya juga perangkapannya ya jadi kita perhatikan cara, cara menterbiah ya yang sahih menterbiah Islamiah Kemudian disebutkan di sini uh, berikutnya yang kedelapan adalah ajarkan mereka perkara-perkara agama dalam masalah rukun Islam, rukun iman dan tanamkanlah kepada mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nah, jadi sudah sebutkan tadi ya diajarkan rukun Islam iman kapan ketika sudah mulai tamyiz Ibu ya, sudah mulai bisa bicara. Kemudian juga tanamkanlah dalam hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam hatinya. Kemudian juga e, menjelaskan kalau sudah paham ya, dia keutamaan keutamaan mengikuti Nabi saw, mencintai beliau saw. alaihi Kemudian juga ajarkanlah kepada mereka adab-adab yang baik, al-hasanah, adab-adab baik dalam Islam, tidur, pakaian yang semuanya. Kemudian akhlak-akhlak al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian e, apa namanya? akhlak yang luhur ya, akhlak yang mulia seperti adab berpakaian, adab ke masjid, adab bermakan, sebutkan tadi kan, ya, kemudian minum, kemudian zikir-zikir sobah wal masa. Ya, ketika mengajarkan zikir-zikir, maka kita juga ikut zikir waktu subuh yang mengajarkan ya ini kita juga praktekkan langsung ketika masa setelah asar kita juga berzikir ajarkan zikir itu nah kita juga berzikir ketika waktu masa waktu uh, sore kemudian uh, ajarkan kepada mereka cara menghormati orang yang uh, apa yang besar yang usianya di atas dia ya menghormati ustadznya menghormati gurunya menghormati uh, usia yang lebih tua dari dia kemudian uh, diajarkan adab-adab bagaimana berteman ya bagaimana berteman, memilih teman yang lainnya. Kemudian juga e, dibiasakan dia untuk selalu berkata yang baik, membiasakan pada dia dengan kata-kata yang baik, diajarkan kata-kata yang e, mengandung kebaikan ya. Eh, qaulul qaulul karimah, qaulul karimah yaitu kata-kata yang mulia ya jadi eh, dipilih kata-kata yang sopan yang lainnya bagaimana kita, dia berkata kepada orang yang lebih tua bagaimana dia berkata kepada ibu dan bapaknya kemudian menjauhkan anak-anak kita lapar-lapar yang kobih yang jelek ya yang jelek yang uh, yang buruk jangan kita ajarkan jangan kita berkata di depan anak-anak kita di depan anak-anak kita ya kata yang jelek kemudian ajarkan ke kebersihan badan kebersihan pakaian ya ajarkan kepada anak kita dan yang lainnya di antaranya uh, adab-adab yang indah, akhlak-akhlak yang mulia yang sudah diajarkan oleh Islam, dinul Islam. Dan nanti di sini ada rinciannya, Ibu ya di dalam makalah ini. Ya, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Uh, kemudian yang berikutnya di sini yang ke-9 membiasakan anak-anak kita untuk tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal mubakiran jadi biasakan anak itu sudah ditidurkan ya uh, apa setelah Isya. Jadi kalau sudah belajar kalau sudah sekolah mungkin jam uh, paling akhir mungkin jam 9. Akhir jam uh, paling akhir jam 9. Ya jam 8. Jadi nanti dibangunkan lagi dia sebelum subuh. Diajarkan sebelum subuh sudah dibangunkan. Ini anak-anak yang sudah ngerti biasanya yang tamyiz, yang ke atas. Kalau yang bawah tamyiz susah juga dia kan uh, masih dia apa uh, ya bisa nangis atau yang lainnya ini yang udah tamyiz umur 5 tahun, umur 6 tahun dibiasakan dia ketika sebelum subuh bangun ibu bapaknya sholat tahajud. Uh, dia diajak juga kalau uh, dia bisa bangun ya. Kemudian juga uh, diajarkan kepada dia uh, ya apa mengatur waktu. Jadi menyibukkan waktu dengan hal yang bermanfaat. Jadi membiasakan dia untuk sibuk dengan waktu-waktunya itu dengan apa? Dengan hal yang bermanfaat. Ya, Eh, ya bermain tapi yang bermanfaat mungkin yang mengandung yang mendidik yang di mana yang diubah hukumnya di sana tidak dilarang kemudian juga uh, memberi apa waktu untuk main kepada anak itu juga tidak tidak sembarangan maksudnya ada waktu-waktu untuk main ya waktu untuk belajar waktu untuk ngaji yang lain diatur yang lainnya di intinya mendidik anak supaya mengatur waktu ada waktu untuk tidur waktu untuk belajar waktu untuk makan waktu untuk uh, main ya tidak main uh, apa semuanya main dalam satu hari misalkan tidak ada waktu untuk dia belajar kapan tidur yang lainnya intinya mengatur eh, waktu mengajarkan bagaimana mengatur waktu yang baik kemudian yang berikutnya di sini yang perlu diperhatikan oleh bapak atau seorang eh, orang tua ketika mendidik anak-anaknya atau bermamalah itu dengan rifqan yaitu lembah lembut halus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa sya'nahu." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah berada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya." Ya, maksudnya akan menghiasinya menjadi indah. Dan tidaklah lemah lembut itu dicabut, dihilangkan Eh, dalam hal sesuatu ya dalam perkara sesuatu maka kecuali akan apa namanya merusaknya ya, jadi kalau lemah lembut eh, ada ya, dalam mendidik mentarbiah maka akan menghiasinya eh, indah kemudian kalau dicabut misalkan keras ya kebalikannya maka itu akan merusak itu yang lainnya uh, intinya di sini harus uh, lemah lembut dalam mendidik. Kemudian juga harus adil di antara mereka ketika uh, mendidik atau ketika bermuamalah kepada anak-anak kita ya eh, adil dalam memberikan adil dalam berkata kepada mereka yang lainnya hati-hati bu punya anak eh, kita harus adil kepada mereka kalau satu dikasih semuanya harus dikasih meskipun tidak sama nilainya karena ada riwayat dari sebuah hadis Nabi saw ya hadis riwayat Muslim ketika itu ada sahabat yang memberikan sesuatu kepada anaknya Kemudian kata anaknya sebentar dulu wahai eh, ayahku aku akan melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi tentang hal ini. Kemudian datang kedua-duanya uh, tadi aku memberikan sesuatu kepada anakku ini misalnya dengan maknanya kata Rasulullah apa kau berikan kepada anakmu yang lain tidak kata Rasulullah janganlah kalian kamu berbuat demikian kalau kamu memberi sesuatu kepada anakmu maka yang lainnya harus diberikan dan harus tahu juga Nah, jadi berbuat adil ketika memberi ataupun yang lainnya ya, kepada anak-anak tidak memilih hanya ini saja atau menyayangi ini saja enggak ya jadi harus adil dalam memberikan yang satu beli pakaian yang satu beli yang lainnya apa jadi uh, adil dalam hal apapun ya nafkah ataupun dalam berbicara ataupun dalam uh, yang lainnya muamalah dengan anak kita harus adil kalau mencium anak yang satu yang lainnya cium di depannya ini dicium cuma satu yang lainnya enggak ibu ya Eh, meskipun udah agak besar anak kita boleh mulai tamyiz ya dicium biasanya cium kepalanya yang lain dicium juga yang lain yang satu dicium yang enggak yang lain besar enggak ya kecuali ya kalau misalkan uh, anaknya jauh ya misalkan uh, berjauhan ya nggak mungkin untuk dicium semua misalkan ya atau yang lain intinya di sini adil dalam dalam nafkah dalam memberikan kemudian juga dalam uh, apa namanya Eh, dalam berbicara kepada dia harus adil maksudnya ya yang satu sedih lemah lembut yang ini enggak kasar ya yang lainnya kemudian di sini uh, ada sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqullah wa'dilu baina auladikum bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian berbuat adil hadis riwayat Imam Muslim Ya, ketika ini Nu'man bin Bashir memberikan sesuatu yang uh, dia hanya memberi pada sebagian anaknya gitu, yang lainnya enggak. Maka Rasul menegurnya, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian, berbuat adil." Kemudian yang berikutnya di sini uh, yang ke-9 uh, uh, yang ke-10 bahwasanya di sini perlu diperhatikan tentang pendidikan tarbiyah ketika bapak atau ibu mengajarkan sesuatu itu intinya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah optimal, sudah mengajarkan, tapi hidayah petunjuk ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendakinya. Allah memberi karunia apa yang Dia kehendakinya. Allah me, apa melebihkan satu sama yang lain di antara manusia, khususnya anak-anak kita juga tidak sama. Jadi nanti ada anak yang yang nurut ya, yang bagus akhirnya. Ada yang agak membangkang. Ini sudah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi diperintah untuk berusaha mendidik. Hasilnya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlalu kita jadi beban berat. Ya, kalau sudah sudah sudah kita mentarbiah dengan baik di jalan uh, yang baik, di jalan sunnah, maka urusan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Anak-anak kita, keluarga kita ya, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk ya intinya kita mendidik anak nggak mungkin semuanya misalkan akan sama levelnya gitu ya ada yang satu mungkin kurang begitu kita hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dianjurkan supaya rajin berdoa eh, ibu dan eh, bapak ya, orang tua khususnya supaya anak-anak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang masyhur yang ini harus selalu didoakan, oh selalu diucapkan oleh eh, seorang ayah dan seorang ibu mendoakan untuk apa anak-anaknya yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil imama. Ini soal Furqan 74. Saya uh, saya berdoa ini itu jauh-jauh sebelum nikah, Ibu. Ya, doa ini Rabbana hablana terus berdoa. Jadi uh, ajarkan anak kita juga yang sudah mulai balik doa ini keberkahan nanti anak-anaknya, keluarganya ini Rabbana hablana ini waladina yaquluna dan orang-orang yang mengatakan ini dalam surat apa? Surat apa itu ya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Ibu sudah hafal semuanya, Bu ya? Surat apa itu? iya, Al-Furqan ayat 74. Orang-orang yang mengatakan Rabbana ini kan sifat ibadur rahman, Ibu ya. Jadi di antara di ayat-ayat terakhir itu kan Sifat-sifat hamba Allah yang Rahman, ibadi Rahman, dia suka berdoa dengan doa ini buat keluarganya. Orang-orang yang mengatakan, maksudnya orang di sini ibadi Rahman, hamba-hamba Allah yang Rahman. Uh, Rabbana ya Tuhan kami, hablana ya karuniakan kepada kami eh, istri-istri kami apa dan keturunan kami sebagai penyujuk hati qurrata ayun penyujuk hati yang soleh waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya, jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga dalam hadis yang sahih kan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ada tiga golongan yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu tiga golongan Ibu, ingat dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doa yaitu ketika orang yang berbuka puasa atau tatkala puasa atau tatkala berbuka puasa. Yang kedua, doanya doa apa? eh, orang yang bepergian, orang yang safar itu diijabah. Dalam riwayat lain itu bukan safar tapi orang yang dizalimi. Ada dua dua riwayat. Riwayat yang lain sebutkan orang yang bepergian itu diijabah. Ada yang lihat orang yang dizalimi atau terzalimi doanya diijabah. Yang ketiga yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Nah, jadi doakanlah yang baik Ibu sampai kalau ketika marah Ketika marah jangan mengatakan kata-kata yang jelek buat anak kita. Karena doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati. Jadi ketika kesal doanya yang bagus. Makanya kalau orang Arab itu kesal sama anaknya itu dia bisa mengatakan Allahu yahdi. Sebenarnya Allah memberi tunjuk kepada kamu begitu. Ya, ada riwayat katanya kan dalam sebuah kisah di sana uh, bahwasanya ada orang Arab yang marah kepada anaknya ketika marah maka dia mengucapkan semoga kamu jadi imam masjidil haram ya jadi marah orang tuanya kepada anaknya masih kecil, kemudian dia mengatakan semoga kamu jadi imam Masjidil Haram katanya. Ternyata diijabah. Siapa itu Ibu? Saya siapa? Iya, Brahman Sudes katanya dalam dalam ceritanya. Jadi kalau marah itu ya eh, doakan, doa yang baik. Jadi semoga kamu hafal Quran. Ah, insyaallah uh, kesel ya kesel semoga kamu itu menjadi uh, anak yang soleh uh, semoga kamu itu menjadi dai yang yang yang soleh ya penyeru pada Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya jadi kata-kata yang bagus ketika marah usahakan keluar dari uh, apa dari eh, mulut kita jangan sampai uh, kamu nakal sekali menjadi nakal nanti Ya, jadi katakan yang yang bagus. Doa itu dijawab maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memperingatkan dalam hadis Jabir bin Abdullah An Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan uh, apa berdoa untuk kalian doa yang buruk dan janganlah kalian mendoakan keburukan buat anak-anak kalian dan janganlah kalian mendoakan kejelekan uh, bagi apa eh, harta-harta uh, kalian. Jadi yang pertama jangan mendoa jangan berdoa mendoakan kepada diri kalian yaitu yang buruk Ah, jangan mendoakan anak-anak kita yang buruk ya. Kemudian jangan mendoakan harta kita yang buruk ya. Jadi janganlah kalian berdoa kecuali di suatu waktu itu ada waktu di mana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kalian itu eh, berdoa waktu itu mendoakan kejelekan maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Muslim ya jadi tidaklah kalian itu berdoa pada suatu waktu yang dimana waktu itu diijabah oleh Allah maka akan dijawab oleh Allah diijabah doa itu hati-hati jangan mendoakan keburukan pada anak kita jadi kalau saking keselnya bilang aja semoga kamu hafal Quran ah, begitu ya semoga kamu itu soleh semoga kamu itu pintar yang lainnya itu dia ya atau Allah yahdi semoga Allah memberi petunjuk kepadamu ah, Allah apa Allah mayarhat apa irham atau ir, apa ya semoga Allah eh, apa rahimakumullah yang, yang lainnya doa-doa yang bagus intinya Allah ya hadi Allah ya barakallahu fiik atau yang lainnya ya intinya doa-doa yang bagus kepada anak-anak kita jangan yang buruk ya Allah alam bisawab mungkin nanti uh, apa satu kali atau ya pertemuan lagi membahas tentang makalah ini Bu ya uh, hukum suami dan istri bercerai bagaimana hak anak-anak ke ibu atau ayahnya ya uh, kalau suami istri bercerai anak-anak itu tetap dia itu memberikan uh, apa namanya haknya kepada ibu dan bapaknya tetap ibu ya tapi tentang masalah pengasuhan kepada siapa dalam syar'i kalau anaknya masih menyusui maka anak itu dengan ibunya tatkala sudah dia balik maka dia suruh memilih apakah tinggal dengan ibu tinggal dengan bapak ya, itu dia suruh milih kalau sudah balik ya mau ikut dengan bapak kalau masih kecil masih butuh kasih sayang dia harus dengan ibunya kalau cerai kemudian masalah haknya hak anak-anak ya dua-duanya ditanggung dua-duanya sampai sampai dewasa sampai dia menikah ya jadi dua-duanya punya hak ya eh, kalau meskipun sudah eh, berpisah anaknya dengan ibunya bapaknya tetap memberikan apa nafkah sampai sampai balik sampai anaknya dinikahkan bahkan kemudian ibunya juga sama meskipun jauh dengan anaknya tetap eh, punya hak kasih sayang punya hak untuk disayangi birulidain kepada ibunya juga ibunya uh, hak untuk menyayanginya untuk memberinya tidak ada namanya bekas anak kalau bekas istri bekas suami ada tapi ngaranya bekas anak nggak ada. Meskipun sudah cerai, anaknya tetap nyambung ah, ya sampai di akhirat. Ya, ininya nasabnya. Ya, itu Ibu ya. Jadi kalau namanya anak ah, tidak ada bekas anak atau anak kepada bapak bekas bapak nggak ada bekas ibu tetap ibu bapak ibunya ya meskipun pisah bapak ibunya itu ya jadi tetap hak haknya ah, ibu dan bapaknya yang yang senasab ya bagaimana cara mentarbiah anak-anak yang autis ya Allah alam yang nakal ini mungkin yang ahlinya ibu ya kalau yang autis ini mungkin eh, ya punya kelebihan ya anak-anak itu ya tidak katakan sakit tapi ada kelebihan di sini ya aktifnya terlalu tinggi yang autis itu ya diantaranya kita harus eh, apa eh, pelan ya pelan-pelan bertahap rifqo melemah lembut kepada mereka jadi kalau kasar maka lebih patah lagi di ya, lemah lembut ataupun ya tidak memukulnya tetap diarahkan ya yang baik kemudian juga uh, dikontrol terus menerus ya uh, apa namanya akhlaknya ataupun yang lainnya justru di sini apa namanya yang autis itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan karunia di dalamnya ya bukan hal sesuatu yang aib karena masing-masing anak punya kelebihan yang Allah berikan ya hatta sampai ada yang uh, cacat misalkan itu udah kebaikan Ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bagaimana cara uh, mendidiknya yaitu dengan rifqa, anak yang autis dengan lemah lembut, ya tidak dengan kasar. Bahkan kalau kasar ada satu yang saya didik ibu ya di sini, tapi sudah di Indonesia, dia orangnya autis kan. Uh, ya alhamdulillah ya dia cepat menghafalnya, ya, hafalannya cepat juz selesai selesai ini baru 7 tahun. Oh, kemudian juga eh, cepat dalam masalah eh, apa ini apa hafalan atau juga syar'i cepat tapi cuman dia autis ada satu kelebihan satu kekurangan anak autis itu ya tidak salah tidak buruk semuanya ya Allah Subhanahu wa taala berikan tapi bagaimana menyikapinya kita ya saya mengajarnya dengan eh, lemah lembut kepada dia tidak dengan kasar sampai saya ceritakanlah sampai ngaji itu dia sampai dia sampai tidur tiduran ya sampai biarin aja hafalan ya e, padahal udah umur tujuh tahunan ada ya tujuh tahun ya autis dia orang tapi alhamdulillah ya ada manfaatnya ada ini asarnya Allah alam bisawab ada yang tanyakan lagi bu iya yang tadi yang cerai masalahnya saya pernah baca itu kalau anak perempuan itu setelah dewasa ya. ke bapaknya iya bapaknya uh-huh. tapi ketika ibunya sudah sudah menikah lagi dan saya pengalaman lagi uh eh, nah bagaimana kalau anak laki-laki apakah dia ke ibunya karena ini permasalahan Iya, kalau eh, anak-anak uh, perempuan memang kalau sudah besar itu dengan bapaknya dengan masalah perwalian bukan berarti bukan berarti sudah eh, diputus dengan ibunya ya ibunya nggak ada hak lagi tetap ibunya punya ya haknya. Tapi ketika dia sudah balik, yang paling dominan itu bapaknya. Kata para ulama, kenapa? Karena bapaknya yang akan menikahkan dia, uh, menikahkan dia sebagai walinya. Kalau ibunya sudah nikah, ya di sini ada mudaratnya kalau tinggal di rumah ibunya, karena punya bapak tiri, ya dan tidak boleh satu rumah, karena bapak tirinya bukan mahram, mahramnya dia ya kemudian kalau anak laki-laki itu tinggal dengan siapa bapak apa ibu sebagian ulama itu terjadi perbedaan tentang hak asuh ketika perceraian mengatakan bahwasanya itu anak sudah balik alam laki-laki dia suruh milih ke bapak apa ke ibu ya sebagian madhab jadi dia nanti disuruh milih kalau dia sudah punya eh, apa namanya eh, eh, balik ya sudah punya apa namanya nafako punya hidup sendiri udah mandiri. Nah dia mau tinggal dengan ibu tinggal bapak. Nah itu tidak dipaksa tapi tetap haknya tetap ibunya boleh punya hak masing-masing kemudian bapaknya juga tidak diputus. Begitu ibu ya. Kalau anak kenapa harus ke bapak? Karena perwalian di tangan bapak. Ya, perwalian di tangan bapak. Masalah tempat tinggal dia ke bapak ya karena Iya, karena tidak dibenarkan kalau tinggal dengan bapak tiri di dalamnya. Ya, tidak dibenarkan tinggal dengan bapak tirinya. Jadi dia dibawa ke rumah bapaknya, tinggalnya di sana. Nah, nanti bapaknya meskipun sudah nikah lagi. Nah, kemudian kalau sudah balik itu cepat-cepat anaknya dinikahkan saja, jangan dilambatkan. Ingat Ibu ya, ada sebuah hadis di sini kalau sudah punya anak yang sudah balik perempuan ataupun laki-laki sudah mampu ya, khususnya perempuan di sini, maka cepat segerakan dinikahkan. Kalau tidak cepat dinikahkan, maka dosanya ada di tangan bapaknya. Dalam sebuah hadis di sini, man wulida lahu waladun falyuhsin ismuhu wa adabuhu. Barang siapa yang uh, apa dia melahirkan seorang eh, anak laki-laki ya ataupun perempuan intinya di sini Eh, kemudian dia memberi nama yang baik kepada dia dan eh, apa mendidiknya dengan baik ah, apabila telah balik maka nikahkanlah dia fa in balagha apabila telah telah mencapai balik kemudian belum dinikahkan oleh kedua orang tuanya fa asaba isman fa inna ma ismuhu ala abihi maka akan terkena dosa dan dosanya itu akan dikenakan kepada bapaknya nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Ya, sebagian ulama mensahihkan, tapi Syekh Albani mendoifkan. Maksudnya gimana itu Ustaz? Jadi, kan anak perempuan sekarang kan menstruasinya cepat ya. Yeah. Padahal mereka seperti saya melihatnya itu masih nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya. Nah, itu kalau dinikahkan gimana maksudnya? Iya. iya. Dilihat situasinya Ibu. Di sini intinya di syar'i uh, di dalam hadis ini kalau anak sudah mampu dalam segi mental, segi kejiwaan, segi eh, apa namanya eh, sifatnya eh, untuk nikah nikah jangan dihalangi. Jadi tidak ada urusan karena sekolah kemudian nikahnya ditunda. Tapi kalau anak ya zaman sekarang itu berbeda memang. Anak yang baru head umur 10 tahun nggak seperti zamannya Rasul yang 10 tahun seperti Aisyah umur 9 tahun sudah dewasa sudah bisa mengatur rumah tangga, sudah ini beda dengan sekarang. Karena kenapa? Ya itulah zaman sekarang. Anak karena orang tua sendiri yang mendidiknya salah. Anak-anak yang uh, umur segitu tidak disuruh dia untuk uh, masak, suruh membantu, tidak malah dia nonton film, main game, main internet akhirnya ah, salah didik lah. Tapi kalau dia sudah dewasa ya menginjak mungkin uh, lulus SMP, lulus SMU, dia akan mandiri akan sempurna di sana boleh dinikahkan. Tapi ingat ada maslahatnya di sini. Kalau nikah itu ada peraturannya dengan pemerintah kan, umur berapa, umur maksimalnya, uh, umur minimumnya, maaf di sini. Tidak boleh kita juga apa namanya melanggar eh, apa yang sudah ditentukan pemerintah nanti ada mudarat yang lebih besar. Tapi di sini intinya kalau sudah anak itu balik udah mampu Ibu ya, jangan dihalang-halangi untuk nikah ya alasan yang tidak syar'i seperti harus sekolah dulu kuliah dulu enggak jangan begitu ini ke kemudaratan rusak nanti kesananya kalau sudah selesai SMP misalkan atau SMU misalkan ya di sini sudah waktunya untuk nikah maka nikahkan bahkan untuk laki-laki juga kalau sudah selesai dia misalkan SMU dan mampu dia punya tanggung jawab sendiri kalau dia nikah nikahkan bantu sama kita itu lebih dekat dengan apa lebih jauh dari fitnah Zaman sekarang ya ibu ya kalau dibiarkan terus menerus fitnahnya lebih besar. Apalagi anak laki-laki. Kalau sudah umurnya ya 20, 21 mampu dia ya dia mampu segalanya mental, udah dewasa, enggak enggak dalam materi belum mampu bantu sama kita. Insya Allah nanti berkah ke depannya. Jangan dihalangi gara-gara masalah sekolah, masalah apa ini. Dikatakan di sini kan apabila sudah balik fal yuzawiz fa asaba isman, fa innama ismuhu ala abihi katanya. Nah, jadi tadi masalah pengasuhan, kalau anaknya sudah mulai balik, sudah umurnya udah eh, pas ya, umurnya misalnya 17, 18, itu sudah nikahkan lebih selamat. Cerai kan e, ibu bapaknya, tinggal dengan bapaknya sudah nikahkan lebih selamat. Nanti tanggung jawabnya kepada suaminya. Jadi sekarang ibu kalau lihat sekarang nggak bisa memang kalau baru 9 tahun, 10 tahun udah nikahkan enggak. Karena lihat situasinya ya dilihat situasinya mungkin sekarang lah taruh umur 17 18 lah bisa untuk dia dewasa ya oh, untuk bisa nikah yang lainnya gimana misalnya di game itu jelek saya tahu sekarang game itu pasti ada di sisi hal yang kejam misalkan tembak-tembak yang berdarah itu atau kita yang lainnya yang lain tapi saya masih melihat oh dia pakai babi habis ini pakai uh, kita bingung pada ya, anak kan nggak mungkin harus mengaji terus gitu kan yeah. udah pasti malah kalau kita udah uh, Quran gitu dia harus ada ini ya refreshing gitu tapi apa gitu ya yeah. <laughs> karena TV jelek kan game jelek hmm. apa gitu kita juga nggak punya misalkan lapangan gitu ya ya harus ke park tapi ada waktu tertentu iya kira-kira ada gambaran permainan apa yang tepat buat anak-anak itu Iya, banyak permainan yang mendidik anak-anak kan Bu ya. Kalau pas ada pameran itu di uh, box fire ya apa? Uh, itu banyak permainan-permainan yang bermain sambil mendidik gitu kan uh, misalkan teknologi juga dimanfaatin bukan berarti teknologi itu ibu ya seperti game seperti yang sekarang itu haram mutlak nama ingat faedah ibu ya televisi internet laptop itu sarana sarana itu namanya wasilah tergantung ghoyah Ya, jadi uh, tergantung tujuan. Jadi kalau tujuan daripada adanya perangkat itu untuk uh, kerusakan, ya, mafsadat, maka jadi rusak lah, jadi haram lah ya, internet itu. Tapi kalau di teknologi sekarang banyak mungkin ya yang yang laptop di dalamnya ada permainan yang misalnya mendidik. Ya, uh, mungkin banyak udah ya dicari, mungkin di internet ada Ibu ya. Jadi uh, bukan berarti haram mutlak yang demikian hindari yang ada musiknya, hindari yang enggak bermanfaat tapi ada didikan di sana seperti merangkai sesuatu ya, merangkai robot misalnya atau yang misalnya di internet ada merangkai apa yang intinya untuk uh, perkembangan EQ itu bermain tapi sambil belajar. Nah, ada teknologi diterapkan misalkan eh, apa namanya di dalam eh, apa namanya di dalam internet atau ada sesuatu yang bisa dimanfaatin diambil. Anak bermain di sana misalkan yang lainnya bisa ya kita manfaatin. Kemudian juga uh, apa namanya ada hal-hal permainan yang di sana ada mendidik unsurnya seperti apa merangkai sesuatu ya. Itu ada. Jadi kita ajak keluar dia supaya merangkai itu misalkan ya kota-kota atau yang lainnya buat mobil atau yang lainnya. Jadi eh, banyak hal yang kita kalau kita mau mencarinya, ya, mencari kemudian bertanya atau yang lainnya. Intinya eh, perangkat-perangkat yang ada itu tidak haram mutlak ibu, tapi menurut penggunaannya. Ketika digunakan yang haram, maka haramlah itu perangkat. Ketika digunakan yang baik untuk mendidik, maka baguslah. Uh, tapi kebanyakan kalau masalah kayak game gitu ya, game-game uh, yang ada atau PlayStation kebanyakan hal-hal uh, hal -hal yang tidak mendidik ya kecuali yang yang misalkan hanya permainan-permainan yang diubah seperti halnya balapan itu mobil itu masih boleh nah, yang kayak gitu mainannya tapi kalau sudah yang lain seperti tembak-tembakan itu banyak mudaratnya nanti ditiru apalagi main bola melihat aurat yang lainnya misalkan ya jadi contoh game misalkan hanya balapan ya boleh hanya melihat mobil cari yang yang yang khafif apa yang yang ringan hukumnya begitu nggak terlalu uh, itu juga diatur waktunya jadi ada ya, Islam itu tidak mengekang ibu ya tidak sampai terus ngaji terus ini enggak tapi ada hal yang uh, eh, dimana bermain tapi sambil mendidik di dalamnya ya jadi banyak coba aja dicari yang lebih paham mungkin ada ibu ya di Indonesia kan udah banyak juga ya Rumah rumahedu.com ah itu katanya ada situsnya apa rumah rumah edu rumah edu ibu katanya di sana dicari banyak permainan yang mengandung manfaat ya buat anak-anak di internet jadi manfaatin fasilitas yang ada ya dengan hal-hal ya, untuk yang bermanfaat bagi anak kita jangan sampai uh, merusak anak-anak kita ibu ya khususnya televisi ataupun game atau yang lainnya Allah alam bisa ya Iya, sampai di sini bu ya. Kita lanjutin masih ini mungkin uh, makalah ini kita baca sedikit-sedikit supaya kita jadi bekal bu ya. Sampai selesai dan ada perlu di kita harus apa dia diterangkan sedikit demi sedikit ya. Uh, akhirul kalam mohon maaf kekurangannya ibu ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh